السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عباد الله معاشر المسلمة أرشدني وإياكن الله Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita yang ke 21. Halaman 328. Mengambil harta suami tanpa seizinnya. Mengambil harta suami tanpa seizinnya. Asado pitih laki di Cerawah. Abih. Sisa-sisa yang ada agak ku cik piah bu. Indak bapulangan ke suami awak. Fahia sariqah itu hukumnya ya. Fahia sariqah. Sekalipun diniatkan untuk sedekah. Saya niat sedekah Pak Ustad Walaupun suami nggak tahu karena saya tahu laki saya sempili Pak Ustad Jadi saya sedekahkan semoga suami saya berpahala. Judulnya suami tahu nggak? Suami izin nggak? Enggak, pencuri kamu. Begitu hukumnya loh. Pencuri kamu. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita dengarkan berikut ini di mana Imam Bukhari, Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka seluruhnya, mereka kan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u?" المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله artinya yaitu istri yang soleha apabila suaminya melihatnya maka akan membuatnya senang apabila memerintahkannya, maka ia taat. apabila suaminya pergi, maka ia akan menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Saya merasa nyaman, Bu. Dan saya yakin seluruh para suami pasti merasa nyaman apabila istri-istrinya amanah di rumah. Amanah sekali. Karena istri-istrinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta suaminya mulai dari yang kecil sampai yang besar tidak akan ada yang hilang selama ada dalam pandangannya, ada dalam pengetahuannya dia akan jaga. Dia akan jaga. Kalau mau dia gunakan, dia pasti akan beritahukan pada suaminya. Jika suaminya mengizinkan dia pakai, jika suaminya tidak mengizinkan dia tidak akan pakai. Bahkan level wanita solehah lebih daripada itu, Bu. Kalaupun suaminya mengizinkan, di mana saja kau lihat ada uangku ketemu olehmu, ya, baik di kantong, di baju, di mana, maka aku izinkan engkau memanfaatkannya, menggunakannya. Dia wanita soleha tetap akan beritahu pada suaminya, Mas, ini ada uang 300 ribu di kantongmu. Pakai saja dek, nggak apa-apa. Mas, itu uangnya halal atau enggak? Wanita soleha sampai begitu. Wanita soleha tidak akan sembarangan memakai harta, walaupun suaminya datang memberikan kepadanya nih dek. Pakai. Si istri berkata, Mas, minta maaf, perjanjian kita berumah tangga dulu dari awal adalah engkau tidak akan memberikan kecuali yang benar-benar halal untuk kami. Ini engkau dapatkan dari pintu dan jalan yang halal atau syubhat, Mas. Kalau suaminya berkata, agak macam-macam puas sih, kalau begitu Mas, saya tidak terima. Ini tipe-tipe wanita soleha dalam sejarah ada. Biasanya anak-anak mereka itu lahir sebagai anak-anak yang agung di kemudian hari. Lahir sebagai anak-anak yang mulia dan terhormat di kemudian hari. Karena sang istri soleha sangat hati-hati dalam masalah apa yang akan dia terima dari suaminya. Nah. Jadi ibu-ibu, ada kaidah dalam usul fikih yang dipakai dan dilahirkan oleh Imam Syafi'i kemudian ini direstui, diterima dan disepakati oleh seluruh ulama madhab-madhab kita yang ada, yaitu <clears throat> an hasanah la tubarrirul wasilah. Niat yang mulia bukan berarti menghalalkan segala cara. Niat saya ingin membantu masjid, ingin pembangunan masjid, ingin bangunan mati asuhan, ingin sedekah, ingin infak tu fisabilillah segala macamnya. Diambil dari harta mana? Dari harta suami. Kenapa harta suami engkau ambil? Suami saya pelit, saya ingin dia berpahala, saya ingin dia dapat selamat di akhirat. Tapi status kamu di mata Allah adalah pencu, pencuri. Suami itu dengan pelitnya dia, istri menyedekahkan harta sang suami. Istri di sisi Allah dapat pahala pencuri, pahala pencuri. <laughs> Dapat dosa pencuri, sang suami dapat pahala sedekah enggak? Iya. Suami dapat karena kata Rasulullah, seluruh harta yang dimakan oleh burung, dicuri oleh pencuri, atau rusak oleh tak oleh alam, maka harta itu di sisi Allah nilainya sedekah. Lah kalau istri yang dianggap mencuri, maka otomatis harta yang diambil oleh istri bagi suami adalah sedekah, bagi istri ada dosa pencuri. Ya Bu ya. Serem ya Bu ya. Serem. Oh iya, iya, iya. Bagi suami tetap nilainya sedekah. Setelah dikasih tahu oleh istrinya, Mas, uang kamu tadi ketemu oleh saya di kantongmu ada 150 ribu. Dan ada orang yang sangat fakir lewat tadi saya berikan kepadanya. Apa kata suami kita? Apa kata suami ibu? Kurang ajar kamu. Aku capek-capek cari uang, kamu beri-berikan kepada orang sesuka hatimu. Suami marah begitu, dapat para sedekah nggak suami? Hilang. Karena setelah dia tahu dia tidak ridho. Atau begini, oh lah bagiakan tu, iyo, ya kau alai, Ya nah, kau alai, dapat pahala su suami nggak? Masih dapat. Ya, selama dia tidak menyakiti istrinya dengan kata-kata, selama ia tidak menyesali Kapunduang kau. Tak bagi tahu kaden lu. Tak minta izin kaden lu. Aden pasti kau sedekah juga tapi tak sebanyak tu tu. <laughs> Umpamanya. Baik ibu-ibu, maafkan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ibu-ibu dari bersuamikan orang yang bakhil. Amin. Ya. Hah? Kecopetan tetap sedekah. Di sisi Allah, kecopetan dengan dimaling orang, dicuri orang kan sama judulnya. Ya. Redaksi bahasanya saja yang berbeda. Termasuk dirampok orang. Iya. Eh, lagi pula, apabila kita mengeluh, pertanyaan terbesar saya, apakah akan kembali duit yang kita keluhkan dicuri orang itu? Lalu kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita tidak ucapkan saja Alhamdulillah Lanjut Inna lillahi wa inna Lanjut Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kenapa tidak begitu? Daripada ah ini dia makonyo ibu-ibu acok-acok mengaji takkan natali dewa ilmuku. Ibu kan pelupo kan? Nah, iya kan mengaku ibu. Ibu pelupo. Jadi kalau ibu acok mengaji insya Allah lain di kanak kanan juta rui. Ada yang terus mengingat-ingatkan kita. Wong kita kan pelupa ya, Bu ya. Ini anak siapa nih? Saya terganggu loh. Kalau nggak ada bertanggung jawab, saya larikan anak ini milik saya jadi. Ini satu lagi. La haula la quwata illa billah. Duduk makannya. Bagus ini anak soleha. Hmm. Saya kasih waktu setengah jam bila tidak ada yang menyelamatkan anak itu saya bawa lari pulang. Mari kita lanjutkan yang ke-22.